Bismillahirrahmanirrahim. Kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد الحمد لله يا الإخوة رحمني ورحمكم الله Kita di malam hari ini Kamis 9 Jumadal Ula 1445 Hijriah. Kembali kita bisa melanjutkan kajian kita yaitu pelajaran Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah yang beliau wafat pada tahun 329 Hijriah. Barakallahu fikum. <clears throat> Maka kita telah sampai di malam hari ini pada ucapan al-muallif rahimahullah Qala wa'lam rahimakallah annahu laisa fis sunnati qiyasun wala tudrabu lahal amsal ولا تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله barbahari rahimahullah mengatakan wa'lam rahimakallah. Semoga ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Ini kata-kata ini berulang-ulang. Wa'lam rahimakallah. Ya. Wa'lam sebagaimana yang pernah kita jelaskan di awal adalah dari kata-kata alima ya'lamu i'lam. Ya. Berilmulah. Ini kata perintah. Berilmulah. Nah, ya ini seakan kita diingatkan oleh muallif untuk siap mendengar, siap untuk konsentrasi dan memahami apa yang hendak disampaikan. Karena kita diperintah wa'lam, berilmulah atau yang sering pula diartikan diterjemahkan ketahuilah. Nah, sehingga kita ketika diperintah wa'lam maka kita benar-benar konsentrasi terhadap apa yang hendak disampaikan. <clears throat> Benar-benar menyiapkan uh, fokus perhatian kita terhadap apa yang hendak disampaikan. Karena itu memang kata-kata wa'lam dipakai untuk suatu yang penting bahwa apa yang akan disampaikan itu adalah sesuatu yang penting. Kemudian rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Ini doa. Demikian pula doa ini berulang-ulang. Ya, berulang kali. Karena memang ilmu itu adalah min asbabi rahmah. Di antara sebab datangnya rahmah. Ya. Dan itu sebagaimana kata Ibn Qayyim rahimahullah, kullama zadal ilmu ittasaati rahmah. Semakin bertambah ilmu itu akan semakin meluas rahmah, semakin merata rahmah. Dan memang demikianlah seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka itu merupakan salah satu sebab datangnya rahmat Allah Azza wa Jal pada dirinya. Barakallahu fikum. Dan ucapan ini, kata-kata ini sering terucap pula bukan hanya oleh dari Al-Barbahari namun juga diucapkan oleh para ulama yang lainnya sebelum beliau dan setelah beliau. Di antaranya yang juga kita sering mendengar adalah ucapan ini dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Sekaligus ini faedah ya ikhwah uh, bahwa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab itu meniru para ulama sebelumnya. Beliau bukan membuat ajaran sendiri, ajaran baru, tapi mengikuti ulama-ulama sebelumnya bahkan sampai pada masalah penggunaan kata-kata pun juga mengikuti ulama. Berarti kan beliau sering mengulang kata-kata i'lam rahimakallah yang ternyata ini biasa diucapkan oleh para ulama salaf. Di antaranya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qala wa'lam rahimakallah annahu laisa fi sunnah qiyas. Bahwa tidak ada dalam sunnah ini adanya uh, qiyas. Sunnah yang dimaksud adalah akidah. Nah, sunnah yang dimaksud adalah akidah karena kitab ini temanya membahas tentang akidah. Akidah itulah sunnah karena itu kitab ini berjudul apa? Syarhus Sunnah. Ya, yakni Syarah Al-Aqidah. Syarah Usuluddin. Dinamai dengan sunnah, akidah dinamai dengan as-sunnah karena as-sunnah itu maknanya adalah tariqah. Dan akidah itu bersifat tauqifiyah. Tidak ada kesempatan untuk tambahan ataupun pengurangan. Tidak ada tempat untuk akal. Ya, tidak ada tempat untuk logika. Ya. Yang ada adalah qabul. Yang ada adalah uh, para akidah ini bersumber dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang turun kepada yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ya. Akidah bersumber dari adillah Alkitab was sunnah. Ya, sehingga yang menyelisihi akidah, yang menyelisihi adillah Alkitab maupun was sunnah, maka itu batil. Ya. Maka itu balal. Sehingga yul ya ikhwah rahimani wa akidah adalah tauqifiyah. Nah, karena dia tauqifiyah, tidak masuk atau tidak bisa masuk padanya al-qiyas. Tidak bisa masuk padanya apa? Al-qiyas. Maka beliau katakan di sini lais annahu laisa fis sunnah qiyas, laisa fil aqidah qiyas. Karena qiyas itu fi masail al-fiqh. Ya. Bimasail atau yang sering diistilahkan al-furu' itu yang mungkin ada kias. Itu pun apa? Ada ketentuannya, ada pedoman-pedomannya. Di antaranya adalah tidak boleh uh, tidak boleh kias itu jika terang-terangan menabrak dalil, yusadimud dalil. Ya yusadimu nasl kita Al-Quran atau As-Sunnah. Contoh, contoh. Sebagai contoh. Uh, eh, kias. Ini dalam masalah furu ya, masalah ahkam. Uh, wanita yang berakal maka boleh bagi dia Eh, menikah walaupun tanpa wali. Boleh bagi dia menikahkan dirinya sebagaimana pria menikahkan diri nah sebagaimana pria tanpa butuh wali. Kenapa? Yang dikiaskan kepada bahwa wanita yang rasyidah berakal sehat boleh bagi dia melakukan akad jual beli. Maka sebagaimana dia boleh melakukan akad jual beli, maka boleh bagi dia pula melakukan akad nikah. Ada kias. Nah, kias ini dimud dalil. Yusadimu nas, yusadimu an-nas. Apa an-nas? La nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Ini bagi al-mar'ah, bagi wanita. Ya, kiasnya seakan-akan betul. Nah, maka sebagaimana Eh, ini wanita rasyidah. Ya. Boleh melakukan akad jual beli yang itu muamalah. Dan di sana wanita rasyidah ada akad nikah. Nah, sebagaimana akad jual beli boleh, maka akad nikah pun boleh. Ya. Tapi ini apa? Ternyata yusadimu an-nas. Maka yang demikian tidak boleh. Ini salah satu pedoman dalam kias dalam apa? Ketika masalah fikih atau masalah furu'. Eh, adapun kias dalam masalah akidah, masalah usul, maka tidak ada kias. Nah, tidak ada kias. Semuanya merujuk kepada apa? Al-Quran was sunnah. Kenapa? Karena al-usul ataupun akidah itu tauqifiyah. Nah, karena itu ditegaskan oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Ah, bahwa al-aqidah tauqifiyah la al qiyas. Tidak boleh masuk padanya qiyas. al qiyas innama huwa fi al-fiqh. Qiyas itu hanya dipakai dalam masalah fikih. yadkhuluha al qiyas. Itulah pembahasan yang bisa masuk padanya qiyas. Wa hiya ahkamul halali wal haram. Ya. Amma masailul aqidah falaysa fiha qiyas. Adapun pembahasan akidah maka tidak ada pada tidak ada kias padanya. Wa inna ma hiya taslimun wa qiyadun lima ja'anillahi wa rasulih min ghairi tadakhul. Ya, hanyalah kias itu adalah meneri afwan uh, wa inna ma hiya ada hanyalah pembahasan akidah itu taslim penuh teri, penerimaan wangkiyat tunduk patuh terhadap wahyu yang datang dari Allah dan uh, terhadap dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya min ghairi tadakhul tanpa ada unsur luar tidak boleh masuk padanya qiyas ini sehingga annahu laisa fis sunnah qiyas apa yang dimaksud as sunnah di sini adalah uh, eh, al aqidah adalah usuluddin nah maka di situ tidak boleh ada al qiyas wala tudrabu lahal amsal dan tidak boleh dibuat padanya misal-misal contoh-contoh ya. <clears throat> ini juga tidak boleh ketika datang dalil ya datang sunnah kemudian dia mengatakan kan kalau begini bisa kan kalau begitu begini ah itu yang dimaksud dengan tudrab lahal amsal dibuat adanya contoh-contoh misal-misal maka semikian tidak boleh dalam as-sunnah dalam akidah juga tidak ada boleh tidak ada tudrab lahal amsal wala tuttaba fiha al-ahwa demikian pula dalam as-sunnah tidak boleh padanya mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh ada hawa nafsu yang diikuti. Nah, hingga akidah ya yang ma wafaqal hawa yu'khad wa ma khalafal hawa yurad. Yang sesuai hawa nafsunya maka ditolak. Apa yang sesuai dengan hawa nafsunya diterima, yang tidak sesuai ditolak. Ini tariqah ahlul dalal. Ya. Bahkan mereka ahlul ahwa itu adalah menjadikan hawa nafsunya itulah ukurannya. Nah, itulah yang mereka kedepankan. Sehingga mereka uh, tidaklah menegakkan agamanya di atas dalil, tidaklah menegakkan akidahnya di atas dalil, namun dalil itu yang harus tunduk pada dia. Akidah itu adalah sesuai dengan hawa nafsunya. Karenanya mereka Ya, takid semuanya yastadil. Ya, yakin dulu baru cari dalil. Nah. Artinya mereka sudah punya uh, ketetapan karena hawa nafsunya. Nah, untuk mencari itu baru mereka cari dalil untuk menguatkan dan mendukungnya. Amma ahlul ittiba, ahlul haq, ahlus sunnah, maka mereka Yastadil, thumma ya'taqid. Berdalil dulu. Baru kemudian berakidah. Karena apa? Karena mereka menegakkan agamanya di atas dalil. Ya, berjalan di atas maka Allah wa qala rasuluh. Nah, itu. Ini ahlu sunnati wal jamaah. Karena itu ahlul bid'ah itu disebut sebagai apa? Ahlul ahwa. Karena mereka mengedepankan hawa nafsunya. Ya. Apapun karena mereka sudah punya ketetapan ya bahwa mereka menyatakan bahwa e, tidak ada sifat karena kalau menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupai makhluk ya, sehingga tidak boleh Allah disifati tidak boleh ada sifat bagi Allah subhanahu wa taala ya, padahal jelas-jelas ada apa ada dalil ya, yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat dalil yang menetapkan adanya sifat-sifat bagi Allah azza wajal namun mereka tidak mau dari dalil itu mereka tidak mengikuti, tidak mau mengikutinya karena mereka sudah punya keyakinan dulu. Nah, terus gimana menyikapi dalil ini? Maka mereka imam mereka tolak atau mereka simpangkan maknanya. Ya. Ini ahlul ahwa. Karenanya mereka disebut sebagai apa? Ahlul ahwa, ahlul bid'ah itu ahlul ahwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa illam yastajibu laka fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah jika mereka tidak mau menyambut eh, uh, panggilanmu menyambut ajakanmu wahai nabi fa'lam ketahu maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum hanyalah mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Maka siapakah yang lebih sesat? Ini tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang ittaba'a hawahu. Dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya bi ghairi hudan minallah tanpa adanya petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Sehingga barang siapa yang tidak mau menerima akidah yang pasti dari, yang bersumber dari Al-Qur'an was sunnah maka berarti dia ya tabi hawahu mengikuti hawa nafsunya ya maka itulah mereka disebut sebagai ahlul ahwa karena mereka mengikuti hawa nafsunya Allah taala tadi mengatakan waman adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan minallah Waman adallu mimman ittaba huda afan wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi huda min Allah adakah yang lebih sesat yakni tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa adanya huda min Allah taala karena itu di ayat uh, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dan inilah jalanku ya. Satu jalanku mustaqimah yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah satu jalan yang lurus ini. Hmm. Karena jalan lurus itu hanya satu. Ikutilah jalan ini karenanya Allah dalam ayat ini menggunakan apa? Domir mufrad fattabi'uhu. Ikutilah jalan itu karena memang siratal mustaqim itu satu, tidak berbilang. Wala tattabi'us subula dan janganlah kalian mengikuti subul. As-subul adalah bentuk jamak dari sabil. Ya. Maka jalan lain selain as-siratal mustaqim Allah sebut sebagai apa? As-subul dengan sirah jamak. Karena memang banyak jumlahnya. Ya. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili yang itu akan mencerai beraikan kalian dari jalannya dari jalan Allah taala Para ulama menafsirkan apa? As-subul, as-syubuhat, wasyahawat. Syubuhat dan syahwat. Ya. Termasuk mengikuti hawa nafsu adalah mengikuti syubuhat. Nah, demikian pula hawa nafsu itu akan mengantarkan orang untuk mengikuti syahwat. Ya. Karena hawa nafsu itu bisa menggiring seseorang untuk mengikuti syahwatnya dan bisa pula menggiring seorang untuk mengikuti apa? syubhat. Nah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ketika dia sudah mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan jatuh. Ya. Dia berarti mengedepankan hawa nafsu itu dibandingkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kondisinya adalah waman adallu mimmanittabaa hawahu sungguh tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya bi ghairi huda minallah tanpa adanya huda bimbingan petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga dalam agama ini tidak ada qiyas, dalam as-sunnah tidak ada qiyas, tidak ada membuat contoh-contoh permisalan-permisalan tidak boleh pula mengikuti hawa nafsu. Bal huwa tasdiqu bi athari bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala syarhin wala yuqal lima wala kaifa. Bahkan ya dalam din dalam agama ini hanyalah at-tasdiq ya, membenarkan asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni membenarkan hadis-hadis Nabi yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Baik sabda beliau, ya, perbuatan beliau maupun takrir beliau. Ini tasdik. Ya, kita mengikuti hanya yang ada hanyalah apa? At-tasdik membenarkan ya, berita berita-berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, membenarkan riwayat-riwayat dari Rasul alaihi salatu wasalam yang sahihah. Nah, ini. Bila kaif wala syarah, wala yuqal lima wala kaifa. Sehingga yang ada tasdik, taslim, benar-benar membenar, membenarkan dan menerima ya, segala sabda Rasul alaihi salatu wasalam. Membenarkan semua Eh, berita-berita uh, yang datang dari Rasul alaihissalam wassalam membenarkan eh, riwayat-riwayat uh, dari Rasul alaihissalam wassalam dalam masalah al-asma'us sifat dan perkara akidah. Nah, serta semua permasalahan eh, din jika di sana sudah ada asar dari Rasul, sudah ada as-sunnah, maka wajib kita terima. Kita benarkan dan kita terima Ya, tidak boleh kias, tidak boleh membuat misal, tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Yang ada tasdik. Nah, tasdik ini bila kaif wala syarah. Tidak boleh juga dengan kaif. Ya. Mengatakan bagaimana? Gimana itu? Bil khusus juga termasuk dalam apa? Asma'us sifat. Nah. Allah istawa al arsh. Bagaimana istiwanya? Allah yadahu bal yadahu mabsutatani bagaimana dua tangan Allah taala la kaif ya maka tidak boleh bertanya-tanya seperti bila kaif nah yang sampai al-Imam Malik bin Anas marah besar ketika mendengar ada pertanyaan seperti ini ditanyakan pada beliau ya kaifastawa maka Imam Malik pun apa gemetar dan bercucuran teringat menunduk beberapa uh, saat lamanya. Ya. Kemudian beliau mengatakan al-istiwa ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul. Istiwa itu bukanlah sesuatu yang majhul, sesuatu yang enggak diketahui, enggak dimengerti, bukan. Istiwa ma'ruf, maklum, mafhum. Ya, dimengerti, diketahui maknanya. Ada istiwa <clears throat> Wal kaifu majhul. Adapun kaifiyahnya atau wal kaifu ghairu ma'qul, enggak difahami, enggak dimengerti karena Allah tidak memberitakannya. Ya. Soal anhu bid'ah dan bertanya tentangnya, tentang kaifiyahnya, tentang kaif, maka itu adalah bid'ah karena para sahabat enggak pernah bertanya. Mereka terus turun kepada mereka ayat tentang istiwa, tentang wajah Allah, tentang tangan Allah, dan sifat-sifat Allah. Gak ada satupun mereka bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana dua tangan Allah? Ya. Bagaimana wajah Allah? Tidak ada. Nah. Demikian pula dalam uh, permasalahan i'tiqad yang lainnya. Tidak ada kaif bertanya-tanya dengan bagaimana. Wala syarah. Tidak pula syarah. yakni syarah yang maksud adalah syarah yang batil. Syarah yang just menentang makna yang bertentangan dengan makna yang sah, yang benar. Ya. Syarah yang bertentangan dengan dalil. Nah, ini yang banyak di beredar di kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, yang lainnya seperti mereka menyatakan e, tangan yang dimaksud adalah kudrah, tafsirnya adalah kudrah. Ya. Wajah yang dimaksud zat, al-istiwa Tafsirnya adalah al istilah Ada syarah batil. Nah. yang kadang mereka menyebutnya dengan takwil. Takwilnya gini, takwilnya gini. Karena yang salah satu makna takwil adalah tafsir. Dan ini yang makna yang dikenal oleh salaf. Ya, seperti itu. Maka tidak ada takwil-takwil atau syarah-syarah seperti ini. Syarah yang batil, yang mendukung kebatilan mereka. Tidak ada penjelasan bahwa yat tangan Allah yang dimaksud adalah kudrah mengatakan Allah dengan tegas bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Ya, bahkan kedua tangan Allah itu mabsutatan tunfiqu kaifa yasha. Allah menginfakkan sebagaimana ia kehendaki. Mabsutatan terbentang dua tangan itu. Kalau seandainya mana kudrah, apakah kudrah disifati dengan mabsutatan? Ya. Bahkan tangan Allah Taala itu disifati dengan ya tang kanan ya e, disifati dengan telapak tangan, nah, disifati dengan jari jemari, disifati dengan menggenggam. Itu semua adalah sifat-sifat untuk tangan yang menegaskan semakin menegaskan bahwa tangan Allah itu adalah tangan hakiki ya, Adalah tangan yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan tangan makhluk-makhluknya. Ikhwani fiddin rahimani wa sehingga menyatakan bahwa tangan maksudnya kudroh atau nikmat atau yang lainnya maka ini syarah syarah yang batil ya wala yuqallima wala kaifa tidak boleh pula mengatakan eh, kenapa dan bagaimana kenapa harus begini kenapa ada azab kubur kenapa aneh tidak usah bertanya seperti itu tapi yang adalah tasdik wa taslim nah tasdik wa Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah di alinea ini al-muallif memberikan eh, peringatan pada kita beberapa hal. Yang pertama dari al-qiyas, yang kedua dari darbul misal, yang ketiga dari ittiba'ul hawa. Ya. Dan yang keempat dari bertanya dengan lima dan kaifa. Ya. Ini yang dilarang. Nah, yang ada adalah at-tasdiq. At-tasdiq. Juga yang dilarang adalah syarah, yakni syarah yang batil. Syarah yang batil. Dan uh, al-qiyas yang dimaksud di sini yang dilarang di sini adalah satu al-qiyas yang yusadim an-nusus atau an-nas. Ya. Atau qiyas yang fi babil i'tiqad. Ya. Babil i'tiqad. Qiyas dikiaskan dengan mah apa dengan ini dan itu termasuk dalam babul asma sifat karena apa mereka tidaklah jatuh ya orang-orang yang sesat dalam babul aqidah ini kecuali salah satunya karena apa? Kias-kias ini tadi. Nah, ketika disebutkan sifat Allah dikiaskan dengan makhluk, disamakan dengan makhluk, ya. Maka imma dia meyakini itu sehingga dia menyerupakan sifat Allah dengan makhluk atau dia menolak kias tersebut sehingga mereka apa? mereka jadikan dalil, maka mereka jadikan alasan untuk menolak sifat. Untuk menolak sifat. Nah, ini kias yang batil. Seperti mereka menyatakan kalau Allah berbicara, ya berbicara itu uh, ada lisannya, ada mulutnya, ada kerongkongannya, ada pita suaranya. Ya, jadi kalau Allah berbicara maka berarti Allah punya bibir, punya lisan, punya ini. Ini ini kenapa? Ini adalah batil. Kenapa itu kias? Ya kias. Allah dikiaskan dengan makhluknya. Nah. Ada batil. Ya. Atau menyatakan apa? E, itu yang disebut dengan eh, kias kias tasbih. Ada pula kias sumuli. Mereka istilahkan sebagai kias sumuli. Kias sumuli itu e, ada kaedah baku kata mereka yang semuanya nanti akan masuk uh, dalam kaidah tersebut. Misalnya kullu man yattasib sifah fahuwa jismun katanya. Semua yang memiliki sifat, semua yang bersifat maka itu berarti jism. Berarti apa? Jism kata mereka seperti ini. Nah, ini kaidah am. Kemudian kaidah am ini akan diterapkan pada semua. Misalnya fulan manusia, Zaid. Ya, katakan Zaid namanya, bersifat punya sifat ini, punya sifat itu. Maka apa? Berarti Zaid adalah jism. Zaid adalah jism. Nah kemudian ini mereka terapkan untuk Allah Ta'ala. Ya. Kalau Allah punya sifat maka berarti Allah jism. Ya. Dan Allah nggak boleh punya jisim, jism katanya. Kalau Allah dikatakan punya jism maka ini apa? menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Karenanya mereka menolak, ya, menolak oh, kalau dinyatakan Allah punya sifat. Ya. Tentu saja ini batil ya, kawan. Batil dari asal kaedahnya. kaedahnya apa tadi? Kullu man yattasif bi sifah fahuwa jismun. Berapa banyak? yang memiliki sifat namun enggak punya jisim. Namun dia bukan jisim. Contoh angin. Angin disifati apa? Kencang. Ya, disifati dengan sepoi-sepoi, dengan lembut dan seterusnya. Ada sifatnya angin itu. Apakah dia mengatakan angin punya fisik? Termasuk siang dan malam misalnya. Siang punya sifat siang, apa, panas. Siangnya panjang. Dan pula malam. Malam bisa punya sifat panas, bisa punya ding, sifat dingin dan seterusnya. Apakah siang dan malam itu ada fisiknya? Maka jawabannya tidak. Sehingga ini adalah batil sejak awal apa? Sejak awal teorinya. Kaidahnya itu sudah batil. Apalagi mau dijadikan sebagai pedoman kias. Nah, dan masalah kias ini ya, Khan. manusia terbagi tiga tarofan, wa ada yang kelompok yang menafikan kias secara mutlak ini kelompok pertama kelompok kedua yang menerima kias secara ekstrim namun ekstrim sehingga tawasok mereka Sampai-sampai apa? Karenanya mereka menolak dalil dengan alasan kias, dengan sebab kias. Nah, ini kelompok kedua. Mereka bertolak belakang. Ya, dua kelompok ini bertolak belakang. Yang satu menafikan kias. Secara mutlak nggak mau terima kias. Ya. Contohnya Eh, madhab mazhab zahiriyah. Mutlak mau dia. Nah. Maksudnya dalam kias sun apa agama nggak boleh ada kias sama sekali. Akhirnya mereka apa terjatuh dalam beberapa keanehan dalam uh, eh, etika apa pendapat-pendapatnya. nah, contohnya akibat menerima tidak menerima kias itu ketika mereka berbeda, eh, dalam hadis disebutkan tidak boleh kencing di air yang diam, nggak bergerak. Kata mereka nasnya hadis apa? Afwan uh, eh, air kencing. Tidak boleh kencing. Nah, kalau buang air besar gimana? Ya. Mereka menyatakan boleh karena nasnya air kencing, apalah kencing yang dilarang. Sementara ini nggak ada nggak ada larangannya buang air besar. Padahal apa? Semestinya justru jika kencing saja, ya itu tidak boleh. Padahal kencing itu ada najis, adalah najis, kotor. Nah, tentunya apa? Ah, buang air besar lebih-lebih lagi. Ini contoh kelompok yang apa? Menolak kias secara mutlak. Ada yang menerima kias, men ekstrim akhirnya. Yang tadi ekstrim menolak kias, sekarang ekstrim menerima kias. Sehingga semua dikiaskan sampai Allah Ta'ala pun dikiaskan dengan makhluknya. Ya. Termasuk tadi punya pendapat-pendapat aneh dalam fikih. Ya. Karena kias, dikias, kias, kias. Akhirnya apa? Menyatakan bahwa wanita selama dia rasyidah boleh menikah tanpa wali. Nah, padahal jelas-jelas ada nas, dalil. Nah, maka ini contoh Kelompok yang apa? Menerima kias secara ekstrim. Yang ketiga, kelompok yang wasat. <clears throat> Yaitu yang menerima kias tentu dengan apa? Syarat-syarat dan pedoman-pedomannya. Nah. Contoh kias adalah eh, fala taqul lahumu uffin ini tentang kedua orang tua, janganlah kalian mengatakan kepadanya kata-kata uff atau ah dalam bahasa kita. Nah, maka ini dijelaskan oleh para ulama ini mencakup ya larangan semua yang bersih apa segala macam gangguan kepada orang tua baik ucapan maupun perbuatan. Ya yang paling ringan sekalipun karena ini tanbih kata-kata uf adalah gangguan lisan yang paling ringan. Nah, dan gangguan itu bisa ada lisan, boleh bisa perbuatan. Ya, jika yang ringan saja dilarang apalagi lebih berat. Jika mengatakan ah saja ya, itu sudah dilarang, wakif jika sampai memukulnya. Ya. Demikian pula kalau menghardiknya maka jelas itu adalah sesuatu yang haram. Nah, ini salah satu contoh bentuk kias. Ya, bentuk kias. Ayol ikhwah rahimani warahmatullah. Uh, eh, karena waktu yang sudah larut malam, mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Ada beberapa pembahasan terkait Alinia ini tapi insya Allah kita kita sampaikan di pertemuan yang akan datang bismillah taala Ayol ikhwah rahimani warahmatullah yang ada di kota Kabupaten Seluma ya Bengkulu eh, sebelum kita tutup barangkali ada mau disampaikan dipersilahkan Tafadhol ya ikhwah Nam? Ada yang mau ditanya? Sat. Ya, Fadol. Ini Ustaz, ada yang mau tanya Ustaz? Iya. Ustaz Ahmad. Nam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alan, Nih, mohon, mohon dijawab saat ini mau bertanya saat. Iya. uh, <clears throat> kemarin itu ada yang menanyakan uh, ada seorang uh, dia merasa dirinya itu punya hutang Zat. Iya. Nah, yang mana dia itu juga tidak menyadari hutangnya itu kepada siapa dan jumlahnya pun juga nggak ngera apa nggak mengetahui secara pasti. Mm-hmm. Nah, cuman eh, dia mengetahui seperti itu karena dia itu sering sakit dan terkadang itu harta dia itu sering hilang gitu saat. Mm -hmm. Nah, bagaimana cara menghilangkan was-was itu? Atau memang ini gimana saja? Ya? ya. Untuk melunasi hutang yang dia tidak mengetahui kepada siapa dan secara jumlahnya pun tidak mengetahuinya gitu. Ya, ya sulit ya kalau memang dia seperti itu. Artinya nggak ada bukti dia berhutang sama siapa, gitu. Dia juga tidak ingat, tidak tahu bahkan. Nah, ini kan e, jika seperti itu, ya memang sangat dikhawatirkan itu adalah was-was. Nah, adalah was-was. makanya seperti ini segera ditepis. Caranya adalah tinggalkan tinggalkan keraguan-keraguan yang bersumber dari was-was itu. Nah, sudah jangan dituruti, sehingga hentikan Hentikan was-was itu dengan cara jangan di, diikuti sudah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Karena dia nggak tahu, nggak ada bukti, nggak ada ini, sudah. Nah, tidak perlu dia pikirkan karena dia nggak ada bukti. Nah, seperti itu. Atau kalau dia mau, dia bisa menyampaikan secara umum barang siapa yang merasa uh, saya punya utang padanya sampaikan ya tentunya harus dengan mendatangkan bukti ya saya bisa sampaikan seperti itu kepada semua pihak ya yang merasa saya punya utang padanya maka silakan sampaikan Eh, tapi dengan bukti. Maka jika memang apa yang ada pikiran pada pikirannya itu hanya was-was belaka, niscaya nggak akan ada yang datang pada dia. Nah, kalaupun ada yang datang, kalau tanpa bukti maka bisa, bisa dia tolak karena tidak ada bukti. Nah, itu juga bisa ditempuh barangkali. Tapi ala kulihal yang uh, obat yang paling penting bagi sebuah was-was itu adalah tinggalkan was-was itu dan jangan diikuti. Ini paling paling obat yang paling besar untuk menghilangkan pengaruh was-was pada semua hal. Karena was-was itu bisa menimpa siapa saja dalam hal apa saja. Nah, itu. Maka hentikan jangan dituruti sehingga syaitan tidak mendapatkan kesempatan. Itu mungkin yang bisa saja. Eh, kemarin tuh ini saya apa? Kami sarankan kepada beliau ini untuk banyak-banyak bersodakoh Ya. Dan diniatkan kalau seandainya ada hutang, nah itu sebagai hutang. Kalau seandainya tidak ada hutang, maka dia meniatkan sodakoh biasa gitu kan. Bagaimana Ustaz dengan saran yang diberikan seperti itu kepada orang ini Ustaz? Yaitu uh, eh, wallah alam selama itu tidak ada bukti dan tidak hanya sekedar was-was maka eh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah karena asal sedekah itu adalah uh, eh, takarrub ya nanti binafsi nah kalau dia uh, sedekahnya itu dengan niatan seperti itu dikhawatirkan itu bukan minti binafsi ada rasa berat nah. karena tadi was was sudah aja padahal dia nggak ada bukan hanya dorongan dari dia murni gitu, tapi ingin semata-mata was-was saja. Itu wallahu alam. Jika nah, jadi kalau antum tahu ada dalil yang memang ada yang seperti itu. Nah, bahwa eh, was-was seperti ini diobati dengan cara sodako. Nah, yang anak tahu, Allah alam tidak. Anak tidak tahu gitu, banyak dalil. Hmm. <clears throat> Karena asal sodakoh itu adalah minti binafsi dari kerelaan hatinya. Jadi kalau seandainya bersodakoh untuk meniatkan melunasi hutang, itu pun juga diharuskan dengan hujah ya, dengan dalil juga Ustaz ya. Iya, kalau memang jelas dia punya hutang, tapi hmm. uh, orangnya nggak ketemu misalnya atau dia nggak tahu jumlahnya orang tersebut yang yang dia temui pun juga nggak tahu apa istilahnya nggak tahu persis jumlahnya sama-sama lupa gitu misalnya iya yeah. maka itu sabit adanya hutang namun nggak ima orangnya nggak ketemu atau eh, nggak diketahui jumlahnya itu maka seperti ini mungkin apa dengan cara sedekah bisa menebus hutangnya tersebut seperti itu. Adapun sekedar was-was, karena nggak tahu adanya dalil Allah. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, iya, Mungkin itu aja. Ya. Yang lainnya? Halo Ustaz. Iya. Uh, uh, membahas yang tadi itu apakah pada perkataan muallif wala tudrabul amsal iya, jangan jangan jangan dijadikan pada perkara akidah itu permisalan-permisalan. Nah, eh, yang jadi pertanyaan, apakah contohnya seperti tatkala eh, seseorang yang berbuat salah, eh, kemudian orang yang memaafkan eh, berkata eh, bahwa tatkala ada sebuah luka, maka dia akan tetap berbekas. Apa seperti itu, Zat? Maksudnya, Zat? Nah, bisa. Oh betul tadi. Bisa Maksud. seperti itu. Nah. Oh, nah, nah. Mm. Berarti termasuk yang dimaksud itu dalam kalam falasifah itu Zat. Nah, kalam filsafat. Salah satunya ya. Salah satunya bisa oh, masuk ya. ke situ. Karena ya, itu kan eh, misal-misal eh, yang dibuat itu kan menolak nas gitu lah, menolak dalil. Seperti itu. Dalil menyuruh kita memberikan maaf. Ya. Maka dia membuat contoh-contoh tadi. Ya. Bisa masuk situ. Iya, nah. Nah, Iya. Ya, saya melihat. Wah, iya, Halo.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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.